Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Kita memuji Tuhan kita Allah subhanahu wa ta'ala Atas segala nikmatnya Yang tidak terhingga Baik dalam diri kita ataupun di luar diri kita Nikmat yang tidak terhingga ini Allah subhanahu wa ta'ala sebagai pencipta hanya menginginkan kita menikmati dan mensyukurinya dan cara bersyukur dengan mengucapkan Alhamdulillah juga kita panjatkan salawat dan taslim senantiasa kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai kata hormat sebagaimana Allah dan malaikat malaikatnya telah memberikan salam kepada beliau. Melanjutkan bahasan kajian minha, kitab Minhajul Muslim dan semoga Allah berkahi masih dalam pasal yang sama dengan pertemuan yang lalu kita membahas pasal ke-17 beriman akan wajibnya mencintai para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sudah panjang lebar saya jelaskan tentang siapa itu sahabat dan seperti apa kedudukan mereka dan bagaimana kita harus berperilaku dengan mereka. Kemudian masih masuk dalam judulnya adalah menghormati para ulama serta wajibnya patuh kepada para pemimpin kaum muslimin. Dan yang kita bahas malam ini adalah poin tentang bagaimana menghormati para ulama, tokoh-tokoh Islam dan para qurra, pembaca dan penghafal Al-Qur'an, ulama hadis, para ulama hadis, ulama fikih <clears throat> dan ulama-ulama Islam yang mendalami bidang-bidang ilmu Islam. Saya sudah pernah jelaskan jemaah sekalian kalau di muka bumi ini ada dua jalan dan tidak ada jalan ketiga anda pun harus menentukan pilih salah satu dari dua jalan ini. Yang satu jalan benar, lurus, pasti masuk ke dalam surga. Dan yang satu lagi jalan syaitan membawa ke neraka. Jalan yang pertama adalah jalan yang lurus, namanya jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita sudah tahu konsep dasarnya la ilaha illallah. La ma'budu bihaqqin illallah. Nggak ada Tuhan yang berhak untuk diakui, disembah, dipatuhi, dimohoni, ditakuti kecuali Allah. Sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis Bukhari pernah keluar kemudian menarik garis lurus di tanah, kemudian beliau mengatakan hada siratullahil mustaqim. Ini jalannya Allah yang lurus. Artinya jalan Allah itu lurus. Dengan mengikuti panduan dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala melalui wahyu dari Al-Qur'an dan yang dirincikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sunnahnya, maka orang itu berada di jalan yang lurus. Juru bicara dan penyampai wahyu Allah adalah para nabi-nabi. Dan nabi-nabi ini memang orang yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala dan dipercayakan untuk menyampaikan semua apa yang Allah inginkan dan mereka tidak dimeninggalkan oleh Allah, meninggal dunia kecuali sudah menyampaikan semuanya. Sehingga manusia tinggal mengambil saja. Yang mengikuti para nabi pasti selamat. Tidak mungkin tidak. Karena jalan Allah cuma satu-satunya jalan untuk selamat. Yang melanjutkan kalau nabi-nabi tersebut sudah meninggal adalah para ulama jadi apa yang berlaku pada penyampaian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berlaku juga pada penyampaian para ulama, tapi ulama yang robbaniyin, ulama yang benar-benar mengambil dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lisannya selalu mengatakan kalau Allah, kalau Rasul, lalu mengambil contoh-contoh rincian dari para sahabat, dari tabiin. Ini ulama yang sebenarnya, faham semuanya, Ditanya masalah akidah bisa menjawab dan benar, punya dalil, argumentasi yang bagus. Ditanya masalah fikih bisa menjawab, ditanya masalah hadis bisa menjawab, ditanya masalah tafsir bisa menjawab, tanya masalah sejarah bisa menjawab, hukum warisan bisa menjawab. Memang dia faham. Nah inilah alim yang sebenarnya. Kenapa saya titik beratkan ini? Karena di Indonesia ulama ini gelar ini sangat murah. Sampai akhirnya merusak citra ulama itu sendiri dengan gelar kiainya, dengan gelar ustadznya, dengan gelar apalah yang dipegang oleh atau digunakan untuk menghormati orang-orang yang dekat atau mengikuti ajaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini akhirnya disalahgunakan oleh mereka. Malah mereka tampil membenci sunnah Nabi, mengolok-olok sunnah Nabi, mencaci maki sahabat Nabi. Ini dari mana ini? Dari mana bisa dikatakan ulama? Sementara kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, al ulama warasatul ambiyah. Ulama itu pewarisnya para nabi. Saya ingin garis bawahi satu hal dan tolong teman-teman juga garis bawahi ini. Jangan menilai orang dari alimnya, faham agamanya dari titelnya. Tidak ada hubungannya sama titel tuh. S1, S2, S3 itu tidak ada hubungannya sama alim atau tidak alimnya dia. Dan perlu teman-teman tahu, saya sudah saya sudah menjalani itu strata pasca sarjana S2 dan S3 itu bukan berarti dia tambah pintar sebenarnya. Dia lebih pintar bukan. Karena S2 sama S3 itu sebenarnya orang-orang sedang lebih terkerucut membahas bahasan tertentu saja. Dia punya spesialis tertentu. Misal dia masuk ke bidang fikih misalnya. Di fikih pun pada saat dia tulis tesis S2 misalnya, dia hanya menulis tesis S2 berhubungan dengan misalnya hukum sholat atau hal yang membatalkan sholat. Dia fokus, jadilah tesisnya dia, dapat gelar S2. Jadi bukan berarti dia langsung lebih pintar daripada orang-orang yang mungkin tidak punya sekolah formal. Tidak seperti itu pemahamannya. Karena ini ada ada citra ini di masyarakat kita. S3 juga sama. Menyusun desertasi, masuk ke bidang tertentu, misal masuk di bab akidah nyusun S3 di akidah. Nanti akan ada pengerucutan pengkhususan. Dia akan bahas disertasi masalah apa nih? Misal salah satu kelompok Islam. Misal dia mau bicara masalah Mu'tazilah, dia mau bicara masalah Murji'ah, Jahmiyah. Ada kelompok-kelompok dalam Islam yang dia bicara lalu dia kerucutkan membahas cuma itu saja. Jadilah disertasinya. Berarti dia memang lebih terkerucut ke satu bidang. Bukan berarti langsung difonis lebih pintar. Ini salah ini. Karena orang-orang liberal sekarang dan orang-orang sekuler yang menggunakan menunggangi nama keislaman, gelar-gelar S2, S3, kiai, haji, ini ditunggangi semua ini untuk menipu masyarakat. Akhirnya kesannya dengan profesor, doktor, atau dengan doktor, atau dengan kiainya, maka dia boleh menyampaikan fatwa semaunya. Ini bagaimana caranya nih? Bukankah di Indonesia kita temukan banyak kiai yang ngawur, ngawur, saya katakan ngawur, luar biasa. Bagaimana bisa ada orang yang mengaku kiai lalu mengatakan orang pelihara jenggot itu makin panjang makin goblok? Ini bagaimana ini dianggap seorang alim dari mana? Alim dari mana ini? Walaupun gelar titel S3-nya ada percuma. Gimana caranya Nabi SAW menyunahkan lalu dia bilang goblok? Berarti yang memerintahkan itu adalah Rasulullah SAW dianjak goblok. Ini gimana ini? Dan lucunya yang bicara itu ayahnya berjenggot gitu. Dianya pada saat masih sekolah di Mekah itu berjenggot gitu kan. Ini aneh. Dia memimpin sekarang organisasi pimpinannya yang membentuk itu berjenggot. Subhanallah. Terlepas daripada itu memang agama memerintahkan. Ini gimana bisa dikasih gelar kiai ini? Gimana bisa dapat gelar seorang alim? Jauh sekali Sangat jauh. Kalau tidak melaksanakan saja, perlu teman-teman tahu ya, para ulama hadis ya, meriwayatkan hadis, perawi hadis ya. Misal si A meriwayatkan dari si B, si B dari si C, si C dari sahabat Nabi, sahabat Nabi dari Nabi SAW. Ini si A, B, C ini, itu biografinya lengkap di kalangan ulama. Nggak ada perawi hadis nggak ditahu biografinya. Siapa namanya, lahir di mana, bagaimana dia menuntut ilmu sejarah hidupnya dari kecil, ada semua siapa guru-gurunya, pada saat dia pun mengajar siapa murid-muridnya, dan bagaimana pendapat ulama tentang dia yang semasa sama dia dikasih. Baru dia dapat predikat alim tuh. Ada pengakuan, ditahu siapa gurunya, siapa muridnya, dan kalau ada perawi hadis, perawi hadis ya, orang yang sudah dianggap ilmu hadisnya sudah bagus bisa menyampaikan tentang Nabi saw. Pernah makan berdiri saja, makan berdiri, makruh hukumnya ya. Pernah minum berdiri makruh. Itu hadisnya sudah dipertanyakan tuh. Makruh loh ini hukumnya. Tapi sudah dipertanyakan kenapa dia berani melanggar sunnah Nabi yang dia tahu itu makruh. Padahal dia boleh duduk. Kan itu. Bayangin sampai begitu. Bahkan ada sebagian ulama yang menilai kalau hadisnya sahih bisa jadi hasan, turun. Hanya gara-gara dia makan berdiri. Bayangin ini. Tercoreng sedikit muru'ah namanya, kehormatan agamanya sudah turun tuh kualitasnya. Jadi kalau yang betul-betul yang hadisnya sahih itu karena sanatnya si A, B, C dikasih julukan apa? Sikotun, terpercaya, nggak pernah dusta seumur hidup. Sikoh itu namanya, sikoh itu terpercaya. Dari kecil sampai dia menjadi ulama sampai mati nggak pernah dusta seumur hidupnya. Itu baru namanya sikoh. Sabtun dikatakan sabt itu betul-betul menguasai apa yang dia sampaikan dari Nabi SAW per letter-let sama hafalannya nggak pernah meleset hafil menghafal dengan sangat kuat harus berkumpul padanya itu itu baru dianggap seorang alim tuh ini subhanallah baca Quran aja belum tentu benar orang baca hadis aja asal ngomong saja bukan cuma itu ngolok-ngolok hadis la ilaha illallah ini bagaimana ini? Inilah yang membuat umat Islam di Indonesia ini jadi tambah terpuruk kalau orang seperti ini memimpin bagaimana? Muncul lagi istilah ada Islam Nusantara. Ini orang-orang yang pelihara jenggot, orang-orang yang terapkan pakaian-pakaian seperti pakaian Muslim, pakaian negara Arab itu orang itu Islam itu Arabisasi dia bilang. Arabisasi itu bukan Islamisasi, bukan mengislamkan orang tapi mengarabkan orang. Subhanallah. Bagaimana bisa? Nabi kamu orang apa memang? Orang Arab memang, kan itu. Allah sudah takdirin begitu. Jadi kalau kita mencontohi pakaian yang ada sekarang dan merupakan simbol Islam, tidak ada sesuatu yang jadi masalah situ. Apa masalahnya? Tertariklah kemana-mana, termasuk cadar itu adalah tradisi orang Arab, termasuk ini. Jadi ditariklah. Kita ini orang Nusantara harus sendiri punya Islam. Kalau gitu semuanya diganti nih. Kalimat la ilaha illallahnya, azannya nanti diganti bahasa Melayu, semua nih. Al-Quran diganti bahasa Melayu. Jadi nggak usah ngaji pakai alif lam mim zalikal kitab, jangan. Pakai bahasa Indonesia aja. Dan itu sudah terjadi di Turki dulu. Di tangan Kamal Turki ini mau ditarik Indonesia nih. Dia mengubah azan jadi bahasa Turki. Dia mengubah semua dari bahasa Turki. Semua berubah nih total. Orang jauh dari Islam. Ini subhanallah dari mana bisa dapat gelar ahli orang begini nih. Ini nggak boleh harus diingatin dan tidak boleh dengar fatwanya. Tidak boleh. Ini bukan alim, nggak layak, nggak bisa gitu. Orang alim itu yang benar begitu ditanya hukum, kalau Allah, kalau Rasul, tidak tahu, maaf saya tidak tahu. Belum dikerjakan, tidak diolok-olok. Imam Malik rahimahullah didatangi seseorang bertanya begini, wahai Imam, apa hukumnya bebasin budak? Imam Malik nggak jawab sebulan, sebulan. Imam Malik ini gurunya Imam Syafi'i rahimahullah nggak jawab sebulan. Lalu setelah sebulan Imam Malik tanya, mana yang bertanya bulan lalu tentang fadilah bebasin budak? Muridnya angkat tangan, saya Imam. Kata Imam Malik fadilahnya begini, begini, begini, disebutin semua hadisnya. Lalu muridnya tanya, wah Imam, kenapa anda tunda sebulan? Rupanya orang itu nunggu. Kata Imam Malik, karena selama sebulan saya kumpulin dulu duit untuk bebasin budak sebelum saya sampaikan kepada kau hukumnya. Itu alim yang sebenarnya, praktekin dulu. Ini udah nggak praktek olok-olok. La ilaha illallah ini dari mana ini? Eh. Hati-hati jemaah sekalian. Gelar haji di Indonesia oh, luar biasa. Haji bisa disulap jadi alim. Padahal jemaah haji kita pergi di Saudi, belajar agama aja baik kalau belajar. Duduk, makan, cuma sholat di Masjid Haram, pulang tiba-tiba jadi alim. Dari mana ini jadi alim? Disulap apa di sana bisa jadi alim nih? Orang saya tujuh tahun di sana saya temuin jemaah haji kita duduk-duduk saja ngobrol-ngobrol ngopi. Haji ya pergi haji udah. Itu pun pemimpin pemimpin pemimpinnya yang memandu saja itu tidak memandu lagi. Sibuk dengan alam sendiri belanja barang ini segala. Berapa kali saya kunjungin tempat-tempat itu? Nggak ada panduan-panduannya paling pertemuan pengajian dalam 40 hari itu berapa kali sih? Saya yakin bapak-bapak sudah pernah ikut kalau yang pernah ikut haji ikut pemerintah kita. Berapa kali anda dipandu pengajian tuh? Kebanyakan sibuk dengan alamnya sendiri-sendiri. Pulang tiba-tiba si Pak Haji jadi alim. Boleh berikan fatwa. Dari mana? Fatwa dari mana? Anda alim dari mana ini? Berani benar kasih fatwa. Kalau salah tanggung jawab hari kiamat loh. Nggak ada ilmunya gimana caranya. Makanya kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam akan muncul nanti di akhir zaman ulama su, orang-orang yang dianggap ulama tapi buruk sekali. Kata Nabi SAW, karena mereka sesat, nggak punya ilmu dan menyesatkan orang lain. Mengeluarkan fatwa sembarang dan yang luar biasa ini, orang-orang yang seperti ini nih naik mimbar nih, sudah naik mimbar sekali turun Begitu turun mimbar sekali atau pernah ceramah sekali sudah nggak mau mengatakan tidak tahu. Aib bagi dia yang mengatakan tidak tahu. Apa hukumnya kiai, ustadz, haji? Boleh. Tapi orang sana bilang nggak boleh. Ah itu sesat. Dia yang benar. Subhanallah. Nggak ada dalilnya dan ini sudah sering terjadi ya. Di kalangan umat ini ada pernah ada orang di Irak dulu. Dia memberikan fatwa luar biasa di masjid jamiknya Kufa di zaman Imam Muhammad dan Imam Yahya bin Ma'in fatwa ini hukumnya ini, ini hukumnya ini, hukumnya ini gitu. Dan saya mendengarkan hadis dari fulan, dari fulan. Saya mendengar saya muridnya Ahmad bin Hambal. Ahmad bin Hambal itu ulama besar, ulama hadis. Muridnya Imam Syafi'i ulama hadis, salah hal dari sembilan ulama hadis, referensi hadis gitu kan. Dari Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, Ibnu Majah, Nasa'i, ya kemudian ada Darimi, ada Muwatta Imam Malik dan ada Ahmad bin Hambal. Ini rujukan hadis memang. Dalam ilmu, ilmu hadis ditahu gitu kan. Maka orang ini bilang saya muridnya Ahmad bin Hambal. Saya meriwayatkan dari Ahmad bin Hambal dari fulan fulan fulan sahabat Nabi Rasulullah SAW. Dia sebutkan juga saya juga muridnya Yahya bin Ma'in. Yahya bin Ma'in teman dekatnya Ahmad bin Hambal ulama hadis juga. Saya meriwayatkan dari Yahya bin Ma'in bahwa saya dari fulan fulan sahabat Nabi Nabi SAW. Ahmad bin Hambal sama Yahya bin Ma'in dengan hikmah Allah masuk ke masjid itu tidak sengaja mau sholat dengar orang ini berikan fatwa dan sebut-sebutin nama mereka. Mereka tahu betul siapa muridnya. Dan di dalam majelis ilmu itu dianggap dia murid kalau dia belajar sampai gurunya mati, itu baru murid. Kalau cuma datang simpatisan, sesekali, tiga kali hadir itu bukan murid. Dan itu murid dalam, coba baca di sejarahnya para ulama. Sampai Abu Hanifa menganggap Abu Yusuf muridnya, setelah Abu Hanifa meninggal baru boleh ngajar. Ambil dulu semua ilmu baru kamu ngajar. Begituin subhanallah. Saking pekahnya gitu kan. Maka Imam Ahmad berkata kepada Yahya bin Ma'in, kau kenal orang ini? Kata Yahya bin Ma'in, enggak pernah saya tahu orang ini. Saya juga enggak tahu. Bagaimana bisa dia bawa nama kita nih? Ayo kita nanya. Datang Ahmad bin Hambal sama Yahya bin Ma'in kepada dia. Hai Fulan, kau kenal Ahmad bin Hambal? Oh iya, guru saya. Yahya bin Ma'in bilang, kau kenal Yahya bin Ma'in? Dia bilang, iya, guru saya. Pernah ketemu, pernah ketemu. Ahmad bin Hambal bilang, saya Ahmad bin Hambal. Yahya bin Ma'in bilang, saya bin Ma'in. Kami nggak pernah kenal kau siapa. Di depan orang di masjid nih. Karena dia sudah terlanjur sampein fatwa ngawur gitu. Maka dia kena malu dia mengatakan, apakah Ahmad bin Hambal dan Yahya Ma'in cuma kalian saja? Gitu. Masih bela diri, sudah salah masih bela diri. Ini tanda kejahilan ini. Orang alim itu kalau salah disampaikan, oh iya saya salah nih, kembali. Oh iya saya salah, ada dalil lebih kuat, tinggalkan. Itu penuntut ilmu nggak malu, nggak aib. Bukan aib bagi mereka kalau salah diingatkan, manusia bisa salah, itu kan? Saya pernah sampaikan salah dalam menyampaikan. Saya pernah menyebutkan nama Ibnu Sina dalam ceramah saya. Lalu saya sempat mendapatkan informasi dari salah seorang ikhwah ini Ustadz kayaknya orang ini begini nih, dia Syiah Rafidhi. Saya baca datanya ternyata benar. Saya perbaikin tuh. Bukan aib. Saya bilang saya minta maaf karena saya keliru dan saya istighfar kepada Allah. Saya tarik perkataan itu dan saya akan edit ceramah saya Bukan aib itu, salah memang. Kita penuntut ilmu, saya dan bapak-bapak dan ibu sekalian lagi menuntut ilmu. Saya juga bukan seorang alim, saya juga lagi belajar. Kita lagi belajar sama-sama, bisa salah gitu kan. Tapi penuntut ilmu nggak boleh menutup dirinya untuk membenarkan kalau salah. Itu biasa, wajar itu gitu kan. Malah kalau dia sombong tidak akan bisa menerima ilmu, mustahil. Jadi harus paham nih gitu kan. Ini dulu yang kita perbaikin nih. Jadi saya bukan merendahkan, tapi saya mengatakan juga salah kalau orang-orang yang ditonjolkan tidak faham agama, Masya Allah, tampil di media kita cuma kena seremoni saja. Ustadz artis lah. Bicara asal ngomong ini, itu, ini, itu, ngahur semua kadang-kadang banyak kesalahan. Berbicara sesuatu yang tidak ada ilmunya, subhanallah, nggak boleh ini. kabur maktan indallah antakulu ma Berat di sisi Allah, kalian mengucapkan apa yang kalian tidak fahami, tidak lakukan. Nggak boleh itu. Harus paham ini. Jadi tolong jangan gelar-gelar ini gampang-gampangin ini. Gelar haji, gelar kiai gampang didapatkan. Semua orang boleh memberikan fatwa sembarangan. Ini tidak boleh saudaraku. Dan saya berharap mudah-mudahan Majelis Ulama Indonesia memang menyortir betul orang yang masuk ke dalam. Bukan hanya sekedar titel. Ada orang alim memang tidak pernah ikut formal, tapi luar biasa hafal Quran, ikut halaka-halaka, memang hafal hadis ulama besar, itu lain. Memang harusnya diambil ilmunya, gitu kan? Jadi harus difahamin. Nabi SAW mewariskan ilmu kepada para ulama dan puncak ulama adalah para sahabat karena mereka belajar langsung dari Nabi SAW lalu datang setelah para sahabat adalah tabi'in yang belajar dari para sahabat dan datang setelahnya adalah tabi' tabi'in yang belajar dari para tabi'in inilah tiga generasi emas puncak para ulama berkumpul di tiga generasi ini ini sesuai dengan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam disebutkan oleh Syekh Abu Bakar di sini. Khairukum qarni, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baik generasi adalah generasiku yang hidup bersama aku, para sahabat. Mereka orang yang paling benar kalian ambil ilmunya, gitu Karena mereka turun wahyu kepadanya, belajar langsung dari Nabi SAW, salah langsung ditegur oleh Nabi SAW, ini nggak mungkin salah mereka udah benar. Karena sampai Nabi SAW meninggal mereka sudah tahu mana benar, mana tidak benar dan Al-Quran turun sempurna sementara mereka menghadapi itu, menerima itu. Datang setelahnya kata Nabi SAW, kemudian generasi yang datang setelahnya, tabi'in yang belajar dari sahabat dan generasi yang setelahnya, tabi' tabi'in. Dan subhanallah semua ulama yang masyur di, di zaman ini nih, subhanallah. Yang kita tahu misalnya ulama Imam Madhab empat itu generasi tabi' tabi'in. Imam Malik rahimahullah itu meninggal tahun 179 Hijriah. Dan beliau sempat belajar dari Nafi' dan Nafi' ini adalah tangan kanannya atau bekas budaknya Abdullah bin Umar. Ini memang generasi emas ini. Jadi kita tahu di sini mereka memang generasi-generasi Imam Syafi'i belajar sama Imam Malik, Imam Ahmad belajar sama Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifa belajar dari para ulama-ulama ya dari tabi'in yang masyhur di Irak. Guru-gurunya masyhur, gitu kan. Jadi mereka ini generasi-generasi emas, makanya ilmunya subhanallah Allah sebarkan. Begitu pula dengan generasi itu tabi-tabiin. Sama dengan Imam Bukhari, Imam Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, Ibnu Majah, Nasai, ulama-ulama hadis. Ini tabi-tabiin, generasi ketiga. Mereka lah yang belajar dari para tabi'in. Tabi'in ini guru-gurunya Atta bin Abi Rabah, Sa'id bin Musayyab. Kemudian banyak sekali Sufyan Thawri. <clears throat> Urwa bin Zubair, banyak sekali ulama-ulama tabi'in yang mereka belajar lalu ini belajar dari para generasi sahabat. Inilah mereka generasi emas umat ini. Maka kita semestinya tidak lepas dari pendapat-pendapat mereka. Orang-orang sekarang yang menuntut ilmu mau juga sampai pada tingkat alim, mereka harus menguasai apa yang dikuasai oleh para sahabat, para tabi'in dan tabi' tabi'in. Dan ini harus belajar dan ilmu itu teman-teman sekarang harus dengan talaki Talaki itu belajar langsung. Kayak kita ini sekarang, Bapak Ibu datang belajar, pegang kitabnya, belajar, dibacain. Itu talaki namanya. Baru bisa faham Kalau otodidak itu hanya pelengkap. Membaca buku hanya pelengkap. Jangan pernah menganggap diri sudah alim dengan baca buku itu nggak benar. Nggak bisa. Kalau nggak dijelasin itu susah. Karena nanti akan ada contoh-contoh. Itu sudah dari turun temurun. Nabi SAW membiarkan sahabat bertalaki dengan beliau. Mengambil ilmu langsung. Para sahabat membuka halaka-halaka sehingga para tabiin datang belajar. Kemudian tabi-tabiin belajar. Begitu terus. Mereka dengan cara bertalaki. Ya, mereka dengan cara bertalaki. Dan saya bilang tadi. Dianggap seseorang itu sudah mengambil ilmu dari seorang alim. Kalau dia memang belajar sampai alim itu mati. Subhanallah. Begitu memang kebiasaan mereka. Kalau mereka mau mengajar pun, mengajar itu pada batas-batas yang dibolehkan oleh gurunya, tidak boleh sembarangan. Abu Yusuf, murid Abu Hanifah, terkenal sekali dengan alimnya. Abu Yusuf ini memang dipersiapkan oleh Abu Hanifah untuk menjadi penggantinya dia. Jadi Abu, Abu Yusuf ini dilihat oleh Abu Hanifah diantara muridnya, ini kayaknya anaknya masya Allah nih. Apa yang disampaikan dihafal, ayatnya dihafal, hadisnya dihafal, lalu dia mencatat, dia serius maka Abu Hanifah mempersiapkan Abu Yusuf untuk menggantikan dia. Subhanallah satu hari Abu Yusuf ini pernah sakit keras. Dan sakit keras ini sudah pucat, orang semua sudah tahu dia akan meninggal nih Abu Yusuf. Abu Hanifah datang, Abu Hanifah lihat juga kayaknya sudah nggak ada harapan nih. Abu Hanifah sempat bilang waktu mau keluar dari rumahnya Abu Yusuf, sayang ya, sebenarnya Abu Yusuf saya siapkan untuk menjadi pengganti saya. Kalimat itu, Subhanallah dengan hikmah Allah, seminggu kemudian Abu Yusuf sembuh. Sembuh nggak jadi nggak mati, belum datang ajalnya. Lalu teman-temannya datang menyampaikan, waktu kau sakit keras, Imam Abu Hanifah datang dan Abu Hanifah mengatakan, Abu Hanifah mengatakan, kalau kamu itu sebenarnya sudah dipersiapkan sama dia untuk menjadi penggantinya. Artinya ilmumu sudah cukup. Sekarang sudah saatnya kau buka halakah juga tuh. Maka Abu, Abu Yusuf terpengaruh dengan perkataan teman-temannya. Ya. Abu Hanifah pun buka halaka, pengajiannya biasa, orang-orang pada datang belajar sama beliau. Tiba-tiba di ujung masjid sana ada juga halaka lain. Mulai rame orang datang gitu. Abu Yusuf, Abu, Abu Hanifah tanya, ada seorang alim datang ke kota kita? Kata mereka, nggak ada, wahai imam. Ada ahli hadis, ahli fikih, bilang nggak ada. Terus itu yang buat halal ke sana siapa? Mereka bilang, murid anda Abu Yusuf. Abu Hanifah panggil satu orang dari majelisnya, dia bilang sini. Kamu datang ke Syekh sana, kamu tanya hukum sama dia ya. Bilang begini, bagaimana memecahkan sebuah kasus kalau ada orang membawa pakaiannya ke tukang jahit. Ini hukum fikih. Abu Hanifah terkenal dengan argumentasi fikihnya. Rahimahullah. Beliau mengatakan tanyakan kepada dia kalau ada orang bawa pakaiannya ke tukang jahit. Kemudian berjalan waktu setelah sepakat, ternyata tukang jahit memungkiri, mengatakan tidak ada kain kamu di sini. Bagaimana caranya memecahkan perkara ini? Kalau dia bilang sama kamu, si penjahit ini salah, dia harus kembalikan. Bilang sama dia, kamu salah. Kalau si penjahit, kalau dia bilang, kalau begitu dibalik, yang penjahitnya benar, katakan juga dia salah. Begitu saja, pergi ke sana. Pergilah dia ke sana. Begitu sampai di halak Abu Yusuf, Abu Yusuf lagi sampaikan materi, lalu kemudian diangkat tangan orang ini. Syekh, saya mau bertanya. Kata Abu Yusuf, silakan. Bagaimana kalau ada kasus seseorang datang bawa kain ke tukang jahit, sepakat akan dijahitkan dengan model tertentu, ternyata Berjalan waktu tukang jahitnya ngaku nggak ada kain itu. Bagaimana siapa yang benar siapa yang salah? Kata Abu Yusuf, tentu saja yang salah tukang jahitnya. Harusnya dikembalikan punya orang. Kata orang ini, Anda salah Syekh. Abu Yusuf begitu dibilang Anda salah, dia lihat ke muka orang ini bukan muka orang alim ini. Ini orang mampir saja di pengajian. Bukan seorang talibul ilmi yang punya hujah, punya argumen, nggak ada. Ya Anda salah. Kata Abu Yusuf, kalau begitu yang benar kan jahitnya. Orangnya bilang, Anda juga salah. Abu Yusuf panggil, sebentar. Siapa yang utus kamu? Saya mau tanya. Kata orang itu, tuh sana, Syekh. Abu Hanifah itu. Datanglah Abu Yusuf ini ke halakannya Abu Hanifah, duduk kembali. Waktu dia duduk di pengajiannya, gitu kan. Terus Abu Yusuf ini angkat tangan, Syekh, ada pertanyaan. Abu Hanifah nggak gubris. Sampaikan terus materi. Syekh pertanyaan, tidak digubris. Sampai selesai pengajian. Sudah selesai pengajian, kata Abu Hanifah, kenapa Abu Yusuf? Kok punya pertanyaan tekan tukang jahit? Kata Abu Hanifah, kata Abu Yusuf, iya Syekh. Bagaimana menjawabnya ini? Semestinya kamu rincikan, kata Abu Hanifah. Jangan langsung kamu fonis. Kalau orang datang mengatakan tukang jahit bilang, eh, orang mengatakan saya bawa bahan ke tukang jahit dan tukang jahit mengaku bahwasanya dia tidak punya lagi setelah berapa hari, kamu harus pastikan dulu benar nggak orang ini bawa kain ke tukang jahit. Ini hukum fikih bukan main main ini Siapa tahu dia cuma karang-karang. Pastikan panggil tukang jahitnya, panggil orang ini, pastiin dulu benar nggak kain kamu terima. Ada nggak saksinya? Ini hukum sendiri nih. Kalaupun benar dia sudah kasih, setelah dia pun mengambil kainnya dikasih minta dia minta kainnya kemudian tidak dikasih, maka kain yang ditahan oleh tukang jahit itu kamu harus cek benar gak ukurannya ukuran badan si tukang jahit atau ukuran badan orang yang bawa. <laughs> Dirincikan satu persatu oleh Abu Hanifah jadi mungkin ada lima enam hukum di situ khusus masalah itu saja. Maka Abu Yusuf mengatakan, Syekh saya memang tidak bisa jawab. Mulai itu Abu Yusuf tetap belajar sampai Abu Hanifah mati baru buat halakah. Jadi belajar itu bukan setengah-setengah jemaah sekalian. Dan memang seorang alim itu harus diambil ilmunya luar biasa. Kata Nabi SAW, Allah tidak akan mengangkat ilmu dengan tiba-tiba diangkat saja. Tapi Allah matikan para ulama sehingga mati ilmu bersamanya. Jadi kalau tidak diambil malah rugi. Gitu ya. Malah berbahaya ini. Baik, kita masuk ke bahasan kita itu semua sebenarnya kronologis yang saya ingin titik beratkan karena di Indonesia sangat murah gelar itu ya. Bapaknya kiai, anaknya jadi kiai. Kakeknya kiai, cucunya jadi kiai. Walaupun tidak ngerti apa-apa, kiai semua. Ini luar biasa. Akhirnya ngomong sembarangan, tidak ada hukum, tidak ada apa. Nggak ada penghormatan terhadap Al-Quran dan Sunnah. Allah diolok-olok. Ini eh, dari mana ini semua hukumnya? Jadi kayak tidak ada nilainya ilmu agama itu. Padahal bobotnya besar nih. Ingat kata Nabi SAW Al ulama'u warathatul anbiya Ulama itu pewarisnya para nabi Jadi bagaimana Nabi Muhammad SAW waktu digambarkan Ini si alim harus sama dengan nabi Ngikutin Cara jalannya, cara nyisirnya, cara ngomongnya Semuanya harus sama Nyiplak Baru dikatakan dia ini penerusnya nabi Kalau dia cuma setengah-setengah Ngaku alim kukunya masih panjang Nabi suruh potong kuku akhi Ini enggak kukunya panjang kiai dari mana ini? Gitu kan. Kita temukan istrinya yang nggak pakai jilbab. Pelihara jin, katanya jin Islam. Boleh khadam. Nabi pernah pelihara jin. Ngawur ini dari mana ini? Tapi kiai. Dari mana semua ini? Jadi harus difahamin. Nah, ulama-ulama rabbaniyin, ulama-ulama yang punya ilmu benar dari Allah SWT dan mengikuti Rasulullah SAW ini, punya hukum tersendiri. Mereka harus ya dilakukan kata Syekh Abu Bakar rahimahullah dengan beberapa poin. Yang pertama beliau bilang, judulnya dulu saya bacakan, adapun sikap kepada para ulama dan tokoh-tokoh Islam dari para qurra, qurra itu pembaca Al-Qur'an, penghafal Al-Qur'an, ulama-ulama hadis dan ulama fikih adalah sebagai berikut. Yang pertama, kita disuruh mencintai mereka, memohonkan rahmat Allah atas mereka dan memohonkan ampun bagi mereka serta mengakui keutamaan mereka. Emang alim harus dihormati, gitu kan? Beberapa sahabat lebih tua dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu majmuin, sahabat Nabi. Tapi begitu Abdullah bin Abbas mau naik unta, sahabat-sahabat ada yang memegang pelanahnya, lebih tua. Memegang pelanahnya supaya Abdullah bin Abbas injak dan naik ke atas. Waktu ditanya oleh sebagian tabi'in, kenapa anda lakukan? Bukankah anda lebih tua? Anda sama-sama sahabat Nabi. Dia bilang, orang ini ulama kami. Sama-sama sahabat, tapi ini lain nih. Ini alim ulama kami ini. Dia hafal betul, dia tahu Al-Quran, dia tahu tafsir. Dan memang Nabi SAW sudah mendoakan Abdullah bin Abbas. Begitu mereka memahaminya. Gitu kan. dikatakan sebab, apa sebabnya? Mereka disebut dalam firman Allah Subhanahu wa taala sebagai orang-orang yang mengikuti para pendahulu mereka dengan ihsan, dengan kebaikan. Allah meridhoi mereka dan mereka pun ridho kepada Allah di dalam sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam khairukum qarni thumaladina yulun, thumaladina thumma yalunahum tadi hadis yang sudah saya baca sebaik-baik kamu adalah generasiku kemudian generasi berikutku dan generasi berikutku lagi maksudnya kita harus mengikuti mereka kalau mau menjadi seorang alim dan faham agama ikuti para sahabat tabiin dan tabi tabiin Mayoritas ahli qurra atau para penghafal dan pembaca Al-Quran, para ahli hadis, ahli fikih dan ahli tafsir adalah orang-orang pada tiga generasi tersebut, generasi yang mendapat kesaksian dari Rasulullah SAW dengan kebaikan. Jadi ada memang di antara sahabat tabi'in dan tabi tabi'in yang menonjol. Ada yang menonjol di masalah fikihnya, ada yang menonjol dalam masalah hadisnya, ada yang menonjol di dalam masalah bacaan kiraatnya. Nabi SAW menyuruh mengambil dari Zaid bin Sabit Al-Qur'an gitu kan dari sahabat-sahabat memang yang khusus membaca-pembaca Al-Qur'an itu lain mereka punya kedudukan sendiri disuruh ambil fikih dari Abdullah bin Abbas misalnya gitu kan jadi memang diutus oleh Nabi SAW untuk mengambil dari mereka Adapun eh, Allah Subhanahu wa taala pun memuji orang-orang yang memohonkan ampun bagi orang-orang yang lebih dahulu daripada mereka, beriman daripada mereka lebih dahulu beriman daripada mereka sebagaimana disebutkan dalam firman-Nya. Jadi kita ini kalau mendoakan para sahabat tabi, tabi'in, tabi tabi'in dari para ulama-ulama, dari para Al-Qur'an, ahli tafsir, ahli fikih, kita mendoakan mereka kita masuk mendapatkan fadilah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Hasyr ayat 10. Yang bunyinya a'udzubillahi minasyaitonir rajim walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين ladina ربنا rabbana رؤوف رحيم dan orang-orang yang datang sesudah mereka muhajirin dan ansar setelah sahabat mereka berdua mengatakan ya Rob kami ampunilah kami dan saudara-saudara kami yang telah beriman lebih dahulu daripada kami dan janganlah engkau membiarkan kedengkian dalam hati kami terhadap orang-orang yang beriman itu ya Rob kami sungguhnya engkau maha penyantun lagi maha penyayang Kata para ulama tafsir yang membenci para generasi ulama sahabat atau para sahabat atau tabi tabiin yang dikatakan tadi generasi terbaik, maka berarti mereka membenci agama ini karena mereka lah yang meneruskan mewariskan agama ini. Maka seorang muslim selalu memohon ampun kepada Allah untuk setiap orang mukmin laki-laki dan perempuan. Yang kedua, tidak menyebut mereka kecuali dengan kebaikan, tidak mencela atau mencemooh pendapat mereka karena ia tahu bahwa mereka adalah orang-orang yang berijtihad, berusaha dengan penuh keikhlasan. Maka seorang muslim selalu beradab terhadap mereka ketika mereka disebut. Ia lebih mengutamakan pendapat mereka daripada pendapat orang-orang yang datang sesudahnya dari para ulama, ahli fikih, ahli tafsir dan ahli hadis dan tidak mengabaikan pendapat mereka kecuali karena ada firman Allah atau sabda Rasulullah SAW atau pendapat para sahabat yang bertentangan dengannya. Jadi kita kalau kita kalau kita kembali kepada buku-buku induk selalu saja Sahih Bukhari, Sahih Muslim selain hadis dikuatkan dengan penjelasan-penjelasan yang lainnya. Ayat Al-Qur'an, perkataan para sahabat. Kita kembali kepada buku-buku tafsir, buku-buku tafsir yang sekarang Ibnu Katsir misalnya tafsir Athar terkenal dengan Athar itu adalah mengambil riwayat-riwayat dari para tabi'in dan sahabat. Jadi selalu kita baca Al-Qur'an ayat tafsirnya ini berapa ayat kemudian langsung di langsung disebutkan Ibnu Ibnu Mas'ud berkata begini, Ibnu Abbas berkata begini, sahabat Sa'ib bin Musayyib, Atha bin Rabah mengatakan begini dan dijelaskan oleh mereka. Maka mereka mengambil dari kalangan para ulama-ulama yang terdahulu ini. Bukan berarti kita memfonis pendapat mereka semuanya benar, tapi umumnya mereka akan menukil kalau yang satu kita tidak temukan pendapat kita akan dapatkan dari pendapat yang lainnya, gitu kan? Nah, kita akan temukan seperti dalam ilmu faraid misalnya ilmu warisan, kita akan temukan ada pendapat-pendapat yang menonjol dari Abu Bakar, dari Umar, dari Ali, dari Uthman. Padahal keempat khulafaur Rashid ini sedikit sekali kita temukan mereka meriwayatkan hadis. Tapi rupanya dalam ilmu warisan, gitu kan, dalam ilmu kepemimpinan, memimpin itu mereka dalam politik mereka punya banyak banyak pendapat dalam masalah fikih mereka punya banyak pendapat. Jadi menonjol di bidang tertentu dan yang lainnya menonjol di bidang yang lainnya. Ya, jadi kita mengambil dari mereka semua dan seakhirnya menyempurnakan apa yang kita pelajari itu. Yang ketiga meyakini bahwa apa yang telah dibukukan atau ditulis oleh empat tokoh ulama terkemuka Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad dan Imam Abu Hanifah pendapat dan madhab yang mereka anut tentang berbagai masalah agama dan fikih adalah bersumber dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Mereka tidak lain hanyalah memahami dua sumber ilmu tersebut atau mereka simpulkan dari keduanya dan beranalogi atau berkias apa apabila nas Al-Qur'an dan hadis memerlukannya atau mengisyaratkan atau mengarah kepadanya. Jadi mereka empat mazhab ini yang terkenal sekarang yang dipegang oleh sunnah memang mereka-mereka ini adalah ulama-ulama yang berpegang pada Al-Quran dan sunnah. Makanya berpegang pada mazhab-mazhab ini adalah berpegang pada insya Allah Al-Quran dan sunnah. Tapi tentu kita sebagai penuntut ilmu, kalau seandainya kita menemukan empat pendapat ulama ini, Empat pendapat ulama ini. Ada di antara mereka kita temukan argumentasinya lebih kuat. Nah kita menerimanya. Jangan fanatik dengan satu. Karena keempat mereka juga berkata, semua yang sesuai dengan hadis Nabi madhabku. Gitu kan? Peganganku. Maka berarti kalau bertolak belakang pendapatnya dengan hadis Nabi SAW, apalagi di zaman mereka memang fasilitas tidak ya seperti sekarang mudah sekali untuk mengakses informasi, maka berarti kita melihat argumentasi yang disampaikan. Seperti kami dulu waktu belajar, kami temukan memang dirincikan itu karena sudah sangat mudah sekarang. Misal hukum menjual anjing, maka dulu saya masih ingat apa saja hukum haji, hukum ini, hukum itu semua, maka pasti diikuti empat mazhab tuh. Imam Syafi'i bilang begini dalilnya ini, Imam Ahmad bilang begini dalilnya ini. Hukum misalnya penafsiran ayat menyentuh wanita, apakah membatalkan sholat surah Al-Maidah ayat 6? Mereka berbeda pendapat di sini. Imam Syafi'i Allah mengatakan makna aulamastumun nisa atau kalian menyentuh wanita adalah sentuhan syahwat atau tidak syahwat. Batal. Suami istri pun batal, gitu kan? Dan dalam madhab syafi'iyah hanya satu keadaan yang tidak batal dianggap darurat kalau sedang tawaf di Ka'bah. Selain daripada itu batal. Maka ini harus dihormati pendapat mereka berpegang pada Al-Quran. Dan ini mereka kiaskan ditarik dari ayat Al-Quran karena mereka belum menemukan pendapat sahabat yang di, menurut Imam Syafi'i belum menemukan pendapat sahabat yang menjelaskan tentang sentuhan ini syahwat atau tidak syahwat. Seperti itulah. Dan Imam Syafi'i waktu itu berada di Mesir. Ya. Sudah masuk waktu. Baik, sebentar satu kalimat ini. Kemudian Imam Imam Ahmad dan Imam Imam Malik dan Imam Abu Hanifa berpegang pada hadis yang lain dan hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari bahwasanya Aisyah berkata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mencium saya kemudian keluar menjadi imam sholat tidak beruduk lagi. Lalu mereka mengatakan hadis ini menjelaskan tentang kata-kata makna lams menyentuh ini maksudnya dengan syahwat. Kalau tidak dengan syahwat berarti tidak batal. Inilah pendapat yang diangkat. Maka kita bisa melihat dari argumentasi yang ada, gitu kan? Kembali kepada pendapat yang kuat dengan argumentasi, tapi tidak dengan menyalahkan satu sama yang lainnya. Allahumma a'lam.